Al-Imam Al-Mujaddid Al-Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab rahimahullahu taala. Ikhwas kalian yang muliakan Allah, pembahasan kita dalam pembacaan kitab ini itu telah sampai kepada di mana penulis membantah syubhat yang diungkapkan <clears throat> oleh orang-orang al-musyrikun. Tentunya dimaksud dengan musyrikin di sini adalah orang-orang yang melakukan syirik akbar dari kalangan muslimin. Orang-orang yang melakukan syirik besar yang mengaku muslim. Itu lebih tepatnya lagi. Karena kalau kita perhatikan kepada mayoritas mu'allafat Syekh Muhammad karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab kita bisa dapati bahwa yang dibantah atau khusumud dakwah, musuh dakwah beliau adalah mereka. Bukan dari kalangan al-Yahud wa Nasara, itu orang-orang kafir asli. Bukan pula dari kalangan ashabul maqalat, itu orang-orang yang memiliki pendapat-pendapat yang menyimpang seputar nama-nama Allah Subhanahu wa taala atau sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang pembahasannya dalam kutub akidah. Melainkan orang-orang yang melakukan perbuatan yang munaqidatun tauhid, Yang membatalkan tauhid yaitu tauhid yang dimaksud adalah syahadat la ilaha illallah. Dan mereka ini yaksur di zaman Syekh. Ada banyak di zaman Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab rahimahullah taala. Mereka beribadah kepada orang soleh dihujat tawassul dengan alasan bertawassul mereka memberikan sembelihan, memberikan nazar menggantung rasa harap dan cemas mereka kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Mereka inilah yang didakwahi oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu taala. Kemudian yang menentang dari mereka dan tidak menerima dakwahnya diperangi. Maka ini poin yang penting sekali untuk kita memahami pembahasan tentang tauhid dari kutub dan muallafat al-immah ad-da'wah najdiyah para imam-imam dakwah dari Najd. Bahwa yang dibantah dan menjadi khusumud dakwah, musuh dakwah yang dibawa oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu bukan dari kalangan orang kafir asli, bukan pula dari kalangan mubtadi'ah, ahli bid'ah, ashabul maqalat yang memiliki pendapat-pendapat yang menyimpang melainkan adalah orang-orang yang melakukan syirik akbar yang zahir. Itu. Nah ini tampak dalam Rasail Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Assalamualaikum. Dari yang kecil begitu pula yang besar. Seperti misalnya Al-Qawaidul Arba' begitu juga seperti misalnya Nawaqidul Islam dan juga usul ستة kita مواضع من السيرة kasus الشبهات begitu juga kitab tauhid dan yang lain sebagainya ini poin <clears throat> dan dalam kitab ini beliau membantah mereka menyanggah mereka menyanggah syubhat mereka dan di antara syubhat yang mereka ungkapkan adalah bahwa Ibnul Qayyim saja berpendapat sujudnya murid kepada syekh maksudnya sujud kepada selain Allah. Karena bisa bentuknya sujudnya murid kepada syekh, sujudnya kepada siapa, sujudnya kepada siapa. Dari apa-apa yang diibadai selain Allah. Itu termasuk dari syirik asghar katanya. Itu termasuk dari syirik asrar. Mereka berdalil dengan perkataan Ibnu Qayyim karena melihat bahwa Syekh Muhammad bin Abdul Wahab juga mengutip kalam Ibnu Qayyim. Sebagaimana mereka juga mengambil apa yang bisa dijadikan hujah dari perkataannya Ibnu Taimiyah. Yang berkaitan dengan perkataan Ibnu Taimiyah di selesai kita bahas. Ya, dan subat kita yang dibahas sekarang ini adalah yang mereka ambil dari kalamnya Ibnu Qayyim. Dan kemarin telah dijelaskan bahwa mereka memenggal, melakukan pemenggalan dari perkataannya Ibnu Qayyim rahimahullah hingga mereka keliru dan salah dalam memahami perkataan beliau. Ini sudah kita bahas di mana Ibnu Qayyim rahimahullah berbicara tentang syirik akbar Kemudian selanjutnya syirik asgar, selesai sudah pembahasan tentang syirik asgar, kemudian beliau mengatakan dan diantara contohnya adalah sujudnya murid ke syekh. Sehingga terbentuklah pemahaman di kepala mereka bahwa contoh ini termasuk dari syirik asgar, gitu. Padahal pembahasannya telah selesai bahwa pembahasan tentang syirik asgar itu sudah rampung Kemudian beliau menyebutkan macam-macam kesyirikan. Contoh-contoh dari kesyirikan. Hadis yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala di antara bantahan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu taala bahwa beliau menyebutkan bahwa perkataan Ibnu Qayyim la yahtamilu ta'wil, tidak lagi bisa ditakwil. Karena perkataannya begitu jelas. Di antaranya dengan melihat kepada qarinah kepada indikator-indikator yang ada dari ucapan beliau di mana konteks pembahasannya adalah tentang syirik akbar dan tentang syirik asgar. Kemudian beliau mencontohkan di antara syirik akbar adalah menyeru mayit bernadar untuk selain Allah Subhanahu wa taala dan yang lain sebagainya dari syirik-syirik akbar yang zahir. Kemudian beliau berkata selanjutnya, telah menerangkan bahwa mereka telah keliru dalam memahami perkataannya Ibnu Qayyim. Dicatatkan saya di halaman 148. Dia kata beliau qala wa ta'ammal anna al-islam la yasihu illa bi mu'adati ahli syirk al-asbar fa lam yu'adihim fa huwa minhum wa illam yaf'alhu. Dan perhatikanlah bahwasanya Islam itu tidak menjadi sah kecuali dengan memusuhi para pelaku syirik besar. Kalau dia tidak memusuhi mereka, maka dia termasuk dari mereka wa illam yaf'alhu. Walaupun dia tidak melakukan perbuatan syirik besar itu. Dan kemarin telah kita jelaskan bahwa memusuhi ya, itu tidak mesti berarti melakukan tindakan. Ya. Karena ya musuh yang dimaksud di sini adalah ada anwa, ada banyak macamnya. Ada qalbiyah, permusuhan hati, membenci mereka, mengharapkan kebinasaan mereka. Ya, ini jenis yang la tasqutu bihalin yang tidak gugur sama sekali. Ya, dari siapapun. Ya, selagi dia muslim. Ya, kebencian hati mengharapkan kebinasaan mereka. Adapun permusuhan secara lisan, ya, secara lisan ya, mengkafirkan di lisan. Kalau meyakini bahwa mereka kafir, ini atas kutubi halim juga. Tidak gugur sama sekali. Jadi seorang muslim apabila melihat orang menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Namun memusuhi bil lisan dengan lisan seperti misalnya mengkafirkan mereka dan terang-terangan menampakkan ya, keberlepasan diri kita dari mereka. Permusuhan dari jenis yang kedua ini la tasqutu illa inda al-mafsadati awil fitnah. Ketika dikhawatirkan mafsadat Ketika dikhawatirkan fitnah yang lebih besar, maka gugur. Maka tidak boleh kita terang-terangan. Kenapa? Di atas perhitungan, jikalau seorang terang-terangan menampakkan berlepasan dirinya dari mereka, maka dikhawatirkan akan ada apa? Ada fitnah. Dikhawatirkan ada mafsadat yang lebih besar. Maka ketika itu gugur. Jelas? <clears throat> Dan yang ketiga adalah amaliyah, permusuhan dengan tindakan, yaitu kita luhum, ya memerangi mereka dengan tangan, watalif kashfi kufrim wadalalihim, menulis karya-karya tulis yang membongkar tentang kekufuran mereka dan kesesatan mereka. Ini sama dengan yang kedua. Ketika dikhawatirkan fitnah, dikhawatirkan maksadat, kerusakan yang lebih besar, Nah ketika itu gugur. Artinya ya, ya, yang wajib ketika itu adalah menahan lisan. Yang wajib ketika itu menahan tangan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an ya Alam tara ila alladziina qila lahum kuffu aydiyakum wa aqimus salata wa atuz zakat. Tidakkah kalian perhatikan kepada orang-orang yang dikatakan kepada mereka tahan tangan-tangan kalian. Ini kapan? Yaitu fi halatil dha'f, di saat kaum muslimin dalam kondisi lemah. Namun ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya hijrah ke Madinah, kaum muslim punya syaukah, punya kekuatan. Ya, maka firmannya ketika itu beda. Ya. Allah Subhanahu wa taala katakan, ia ya, telah diizinkan kepada ya orang-orang yang diperangi untuk memerangi. Baru ketika itu datang perintah al-qital. Perintah perang. Maka dari sini kita ketahui bahwa tidak syirik saja belum cukup. Ya, Sampai seseorang memiliki permusuhan kepada pelaku kesyirikan. Sampai seorang memiliki permusuhan kepada para pelaku kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. وقد ذكر في الإقناع عن الشيخ تقي الدين أن من دعا علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه كافر وأن من شك في كفر فهو كافر dan telah disebutkan dalam kitab Al-Iqna' dari Syekh Taqiyuddin. Maksudnya Syekh Islam Taimiyah. Dapat pengalamannya, Pak. Anna man da'a Ali bin Abi Thalib bahwa barang siapa yang menyeru Ali bin Abi Thalib Maksudnya menyeru selain Allah. Ali bin Abi Thalib sih cuma apa? Cuma contoh. Yang sama seperti ungkapan Ibn Al-Qayyim tadi, sujudnya murid kepada pada guru. Ini cuma contoh, tapi konteksnya yang lebih besar apa? Sujud kepada selain Allah bisa kepada kuburan, bisa kepada makam orang soleh. Ya. Hanya bahaya kalau dikatakan bahwa sujudnya mulut kepada syekh itu termasuk dari syirik. Ya. Setelah selesai kita dari pembahasan itu. Dan di sini pun juga, ya, menyuruh Ali bin Abi Thalib. Ini contoh, maksudnya menyuruh selain Allah. Anna man da'a Ali bin Abi Thalib, bahwa barang siapa yang menyuruh Ali bin Abi Thalib ya, itu memanggil manggilnya setelah kematiannya disertai dengan keyakinan bahwa dia bisa memberi manfaat atau memudaratkan. Kita ketahui bahwa ad-du'a wal ibadah. Berdoa adalah apa? Adalah ibadah. Apakah doa masalah artinya minta? atau dari jenis doa ibadah yang artinya mengerjakan perintah meninggalkan larangan. Karena orang yang mengerjakan perintah meninggalkan larangan pada ikatnya dia minta. Betul? Ya. Kenapa kamu sholat? Mengharap rahmat, takut azab. Ya kan? oke dia disebut dengan doa. Orang sholat disebut doa juga. Orang meninggalkan maksiat juga berdoa juga. Tapi dari jenis apa doa? Doa ibadah. Ya. Kan? Anna man da'a bin Abi Talib. Bahwa barang siapa yang menyeru Ali bin Abi Talib, annahu kafir. Bahwa dia kafir. Ini perkataannya Ibn Taimiyah. Wa anna man syakka fi kufrihi huwa kafirun. Dan begitu juga barang siapa yang ragu akan kekafiran orang ini, kekafiran orang yang menyuruh selain Allah Azza wa Jalla. Maka dia kafir juga. Berarti di sini ada dua macam takfir. Yang pertama adalah apa? Takfir kepada orang yang beribadah kepada selain Allah. Yang kedua takfir kepada orang yang ragu akan kekafiran orang yang beribadah kepada selain Allah. Dan yang tabi humus. lihat. Ya. tidak mengkafirkan orang kafir itu kekufuran. Disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dalam pembatal yang keberapa? Siapa yang tahu? Yang ketiga. Ya. Malam yukaffiril musyrikina au syakka fi kufrihim au sahaha madhabahum kafa. Barang siapa yang tidak mengkafirkan orang musyrik. Tapi ingat, istilah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab kalau dibilang musyrikun, siapa yang dimaksud? Pelaku syirik akbar dari orang yang mengaku muslim. Lalu hmm? Lam yukaffiril musyrikin aw syakka fi kufrihim aw sahaha madzhabahum kafar. Barang siapa yang tidak mengkafirkan orang musyrik. Orang yang melakukan syirik akbar dari mereka yang mengaku muslim. Tapi di sini yang dimaksud dengan barang siapa tidak mengkafirkannya yaitu meyakini apa? kafirnya. Adapun tasrih, terang-terangan ini kembali kepada apa? Kembali kepada pada maslahat. Ya. Kalau nggak ada maslahatnya, maka tidak perlu. Bahkan yang harus kita lakukan apa? Dakwatuhum, mengajak mereka, merangkul mereka kembali kepada al-Islam. Ini membedakan antara apa? Antara ya, jalan yang ditempuh para ulama kita rahimahumullah dengan mereka yang ya berlebih-lebihan dalam perkara ini. Au syakka fi kufrihim atau ragu akan kafiran mereka. Atau menganggap bahwa ajaran mereka benar, maka dia batal Seperti misalnya ya ajaran ya yang diwariskan oleh orang-orang tua dulu. Ya. Kalau orang Sunda itu apa ajaran itu? Hah? Sundawiwitan. Kalau Muslim masih menganut ajaran Sundawiwitan, cakap. Ya. Kalau orang Kalimantan itu ada keharingan. Ya. Muslim masih menganut ajaran keharingan cakap. Ya. Tapi ada juga ajaran yang nggak punya nama, namun disusupkan ke dalam Islam ya menyembeli untuk selain Allah membangun rumah dia taruh kepala kerbau dia tanam kepala kambing ya, dengan alasan budaya kafir barang siapa yang tidak mengkafirkan maksudnya meyakini kafirnya orang itu Jadi, Allah khatir perkaranya bahaya orang-orang yang melakukan ya Pemberian sesajian kepada Merapi. Pemberian sesajian ke pantai laut selatan. Yang tidak meyakini kafirnya orang-orang tersebut kafir. Kenapa? Karena itu munaqidatun ya lil Islam sama membatalkan Islam ya sama sekali mencabut dari akarnya. Bagaimana bisa dikatakan menyembah hanya kepada Allah semata, beribadah kepada hanya Allah saja, namun bersama dengan itu dia beribadah kepada lain Allah. Syekh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab bilang, "Waman dzabaha lillahi al-fadhiyah." Barang siapa menyembelih untuk Allah seribu sembelihan. Seribu sembelihan. Tsumma dzabaha lin-nabi. Kemudian dia menyembelih satu. Dia berikan untuk Nabi faqad pada ilahai itsnain. Berarti dia telah mengambil dua ilah. Walam yashhad bila ilaha illallah. Dia belum bersaksi dengan la ilaha illallah. Apa arti la ilaha illallah kalau begitu? Maka di sini takfiran, ada dua macam apa? Takfir. Ya. Sebagian orang alergi dengan takfir yang kedua. Ya. Di samping mereka baca juga kitabnya. Ya, ini namanya nggak konsisten. Bahwa orang yang melakukan syirik akbar kafir, orang yang ragu akan kafirnya orang yang melakukan syirik akbar ya. Walau anna man syakka fi kufri fa huwa kafir. Dan bahwasanya barang siapa yang ragu akan kekafirannya, maka dia juga kafir. <clears throat> Wa idza kana hadza halu man syakka fi kufrihi مع عداوته له ومقته فكيف بمن يعتقد muslim مسلم ولم يعاده jadi dua takfir kafirnya pelaku syirik akbar kafirnya orang yang ragu akan kafirnya pelaku syirik akbar kata Syekh Islam lanjutkan apabila ini kondisi orang yang ragu akan kekafirannya ragu akan kekafiran pelaku syirik akbar ma'adawati lahu wa maqtih tapi dia memusuhinya pelaku syirik akbar cuman ragu apakah mereka ini kafir atau enggak kafir Fakaifa biman ya'taqidu annahu muslim? Lantas bagaimana jadinya dengan orang yang meyakini bahwa pelaku syirik akbar itu masih muslim? Bahwa ragu saja ya kok Ya, walaupun dia ikut memusuhi pelaku syirik akbar, cuman ragu dia, maka orang itu telah kafir. Maka bagaimana jadinya dengan orang yang meyakini bahwa pelaku syirik akbar itu masih muslim? Ada kalaman. Perkataan siapa? Ya. Perkataan Ibn rahimahullah ta'ala yang mereka nukil bahwa Ibn tidak mengkafirkan secara ta'yin. Allah fakih kaifa ada kiduan annahu muslim wa yuadeh. Maka bagaimana jadinya dengan orang yang meyakini pelaku syirik akbar itu muslim dan tidak memusuhinya? Nggak mau ini. Pakai firman ahabbah. Antas gimana lagi dengan orang yang justru bahkan mencintai pelaku syirik akbar. Ini tahapan-tahapan. Maqamat-maqamat, tingkatan-tingkatan. Ya, sebagian yang lebih dahsyat lagi ya daripada yang atau yang setelahnya lebih dahsyat daripada yang sebelumnya. Pakai firman ahabbah, maka bagaimana jadinya dengan orang yang justru mencintainya? Fakaifa biman yujadilu anhu wa an Lantas bagaimana juga jadinya dengan orang yang bahkan membelanya dan membela cara ibadahnya. Ya. Musuhinya ragu atau kafirannya Ya. Lebih kafir lagi orang yang menganggapnya muslim. Lebih dahsyat lagi kondisinya orang yang mencintainya. Lebih dahsyat lagi orang yang membelanya. Ini tinggal anjing. وتعذر ta'azzara لا نقدر على 'ala وطلب الرزق wa بذلك dan mereka mengungkapkan alasan bahwasanya kami tidak mampu untuk melakukan jual beli dan berdagang dan mencari rizki kecuali dengan cara yang seperti itu. Maksudnya apa? Ya. Mereka yang hidup bersama dengan musyrikin, ya, membela al-musyrikin, mencintai al-musyrikin. Mereka ini punya alasan bahwa kami harus cari maisha. Kami harus hidup ya. Kami harus cari cari rezeki. Dia punya uzur. Menganggap bahwa yang seperti itu adalah apa? uzur bagi mereka. Waqad qala ta'ala padahal Allah taala telah berfirman dalam Al-Qur'an pada suratul Qasas ayat 57 Allah Jalla wa'ala mengatakan waqalu dan mereka berkata Inna tibil huda ma'aka nutakhattaf min ardina Mencela orang-orang yang meninggalkan jalan kebenaran disebabkan karena takut dibunuh, karena takut diculik. Allah Jalla wa'ala dalam ayat ini celah mereka. Mereka bilang, kalau kami mengikuti jalan petunjuk yang kamu bawa, mutakhattaf min ardina. Maka kami akan mutakhattaf, ya, akan dijemput. Ya. Akan diculik. Akan dibunuh. Ya. Artinya apa? Mereka ini meninggalkan jalan kebenaran dengan alasan apa? Dengan alasan ada ancaman. Betul? Apa ancamannya? Bakal dijemput. Mustakhattaf min azimah. Apa kata Allah selanjutnya? Awalam numakkil lahum haraman aminan yujba ilaihi samaratu kuli syai'in rizqan min ladunna. Bukankah kami telah jadikan negeri haram itu apa? Aminan, aman. Yujba ilaihi samaratu kuli syai'in. Dikirim oleh Allah ke negeri haram itu buah-buahan dari segala macamnya rizqan min indina sebagai rizki dari sisi kami. Maksudnya apa? Anna ardallahi wasi'ah. wa bumi Allah Subhanahu wa taala itu luas. Fatuhajiru fiha. Hijrah Kalau seorang tidak mampu untuk mengerjakan <coughs> ya ibadah kepada Allah di satu tempat, ya bahwa dia akan ya terancam dengan ya terancam kehidupannya, terancam keluarganya, maka pindah dari tempat tersebut. Ya. Yang paling bagus kemana? Ke haram. Di sana aman. Allah Subhanahu wa taala jadikan haram itu negeri yang negeri yang aman. Kemudian kalau kita perhatikan pada ayat ini. Yang dicela oleh Allah dalam ayat ini siapa? Mereka yang meninggalkan jalan kebenaran karena apa? Karena takut ya bahwa di situ ada apa? Ancaman mutakhattaf bil adillah. Sedangkan orang yang disebutkan sebelumnya oleh Syekh, mereka meninggalkan jalan kebenaran karena mencari apa? Mencari rezeki. Berbeda antara dua keadaan. Betul. Ya. Kalau yang meninggalkan jalan kebenaran ya, dengan alasan ya, bahwa dia diancam akan dijemput, itu dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka lebih tercela lagi siapa? Meninggalkan jalan kebenaran karena mencari rezeki Allah. Capek deh. Berat ya. Betul kan? Nah perhatian kata Syekh di sini. Qala fa idza kana hadha qaulullah ta'ala fi man ta'azzara 'an at-tabayyun bil 'amal bit tauhid wa mu'adati al-mushrikeen bil khawf 'ala ahli wa 'iyalihi fa kayfa man i'tadara bi dhalika bi tahsil at-tijarah Apabila seperti ini ucapan Allah Ta'ala tentang orang-orang yang mengungkapkan alasannya. Ya, dari mengamalkan tauhid, memusuhi musyrikin. Apa alasannya? Bil khawf karena takut. Ya, khawatir terhadap keluarganya, terhadap hartanya. Seperti ini celaan Allah pada mereka. Fakaifa biman i'tadara fi dzalik? Maka bagaimana dengan kondisi orang yang mengungkapkan uzur meninggalkan apa? Jalan kebenaran tapi alasannya lain. Apa alasannya? Bitahsil tijarah, pengen cari keuntungan. Ya, pakai nalar. Maka mana yang lebih bahaya kondisinya? Kalau yang meninggalkan jalan kebenaran dengan alasan ya khawatir kepada keluarga, istri dan anak dan harta, Allah sudah celah tuh tadi. Maka lebih tercela lagi orang yang meninggalkan jalan kebenaran ya dengan alasan pengen kaya Walakin al-amru kama taqaddam an an Umar an Umar radhiyallahu anhu akan tapi kondisinya sebenarnya yang terjadi itu adalah seperti yang telah berlalu dan sudah dinukil dari Umar yaitu ucapannya idza nasha'a fil islam man la ya'rifil jahiliyah. Yaitu ketika Umar berkata, ya, innama tunqadul islam urwatan urwah. Islam itu talinya akan terlepas seutas demi seutas. Ya, kapan idza nasha'a fil islam man la ya'rifil jahiliyah. Apabila tumbuh ya dalam ajaran Islam maksudnya seorang tumbuh dan dia sudah muslim ya, tapi dia tidak mengerti ajaran jahiliyah. Man lam ya'rif al-jahiliyah. Walihada lam yafhamil makna al-Qur'an, karena itu mereka enggak paham arti Al-Qur'an. Wa annahu asyaru afsad min alladziina qalu inna tabi'il huda ma'akan nutaqattaf min ardina. Orang ini yaitu siapa? Mereka yang meninggalkan jalan kebenaran disebabkan karena pengen kaya, disebabkan karena cari duit, cari maisha. Mereka ini asyar wa afsad, lebih jelek, lebih rusak daripada orang-orang yang berkata inna tabi'il huda akan nutakhattak min ardina. Kalau kalian mengikuti jalan kebenaran bersama engkau wahai Muhammad, kami akan diculik. Itu unsurnya orang-orang musyrikin di zaman siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tahu jalan kebenaran, tapi dia tinggalkan jalan kebenaran karena apa? Karena takut ancaman. Sedangkan udurnya sebagai muslimi meninggalkan jalan kebenaran karena mencari rezeki. La haula wa la quwwata illa billah. <clears throat> Baik. Kali ini ya pelajaran yang penting sekali Allah musta'an. Wa ma hadha kalamul kufr يظهرونه نفاقا وإلا فهم يعتقدون أن أهل التوحيد ضالون مضلون وأن عبدة الأوثان أهل الحق والصواب كما صرح به إمامهم في الرسالة التي أتتكم قبل هذه خطه بيده dan bersama dengan ucapan yang kufur ini yang mereka tampakkan nifakan maksudnya apa Itu ucapan mereka, kalau kami ikut jalan kebenaran ya bersama engkau, ya kami khawatir dengan tijarah. Ya, kami khawatir dengan apa? Dengan perdagangan. Ya, la alat ala atau lebih talab rizqi illa bidzalik. Kami enggak mampu untuk ya jualan, kami enggak mampu untuk bisnis kecuali dengan cara seperti ini. Ya, mukhalafun musyrikin, bergaul dengan musyrikin. Ya, seperti itu. Tidak mengkafirkan mereka, ya, tidak memusuhi mereka. Dan ini konteksnya, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ya, sedang membantah orang-orang di zamannya. Yang mereka tidak mau musuhi musyrikin dengan alasan apa? Tijarah. Tidak mau mengkafirkan musyrikin dengan alasan apa? Tijarah dagang ya. cari rezeki cari maisha konteksnya itu kata Syekh wa ma'ahadal kufur samping ucapan kufur mereka ini itu ucapan tadi yuzhirunahu nifaqan yang mereka tampakkan nifak sebenarnya sebenarnya mereka tampakkan yang seperti itu kami tahu kebenaran kepada kalian wahai muwahidun. tapi kami tidak bisa ikut dengan kalian karena kami harus cari duit, kami harus kerja. Ya, kami pegawai di perusahaan-perusahaan. Kami adalah demikian demikian demikian. Ya, kata Syekh, ini mereka ucapkan nifak saja. Karena sesungguhnya bukan itu. Kata Syekh, qala wa illa faum ya'taqidun. Padahal yang sebenarnya mereka ini meyakini anna ahli tauhid dalun mudillun. Bahwasanya ahli tauhid mereka lah yang sesat dan menyesatkan. Wa anna al awthan ahlul haqqi was sawab. sedangkan para penyembah berhala mereka lah yang di atas kebenaran. Kama sarraha bihi imamuhum fi risalati allati atatkum qabla hadhihi. Sebagaimana yang telah ditegaskan secara terang-terangan oleh imam mereka. Maksudnya ya barangkali yang dimaksud di sini adalah ya abangnya sendiri. Siapa tadi? Sulaiman. Ya, karena kita tahu bahwa di antara musuh dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab yang pertama-tama ya, siapa? Abangnya. Ini menjadi dalil bagi kita. Ya. Dan juga hujah bagi kita. Karena apa yang tadi telah kita sebutkan bahwa khusumud dakwah ya dakwah tauhid yang dibawa Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ya itu galiban adalah siapa? Pelaku syirik akbar dari orang-orang minal muntasibin dari Islam, dari orang-orang yang mengaku sebagai muslimin. Sulaiman ini qadhi. Ya, qadhi ya. Ahli fikih dari mazhab Hanabilah. Ya, namun disebut apa? Imamul musyrikin, imamnya musyrikin. Nah, dia membela ajarannya apa? Al-musyrikin. Kama sarraha bihi imamun fi risalati allati atatkum qabla hadhihi sebagaimana yang telah ditegaskan oleh imam mereka pada sebuah risalah yang datang kepada kalian sebelum ini. Khattahu biyadi yang dia tulis dengan tangannya sendiri. Dia bilang, "Baini wa bainakum ahlu hadhil aqtar." Antara kami dan kalian ada penduduk negeri ini. Maksudnya dia berdalil dengan mayoritas. Antara kami dan kalian, maksudnya ahli tauhid. Ya, Antara kami yang membela ajaran musyrikin dan kalian yaitu pengikutnya Syekh Muhammad Matiwar. Ada penduduk negeri ini. Maksudnya dia berdalil dengan apa? Mayoritas. Bahwa mayoritas ya melakukan perbuatan seperti yang dilakukan oleh nenek moyang. Menyembelih untuk selain Allah. Ya. menyuruh nyuruh mauta, orang mati. Ya. Memberikan kurban kepada ya para wali Hmm, jadi penengah. Ya, penentu kebenaran antara kami dan kalian adalah penduduk negeri ini. Hum khairu ummatin uhrijat linnas. Mereka adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan untuk segera manusia. Wahum kada wa kada dan mereka ini demikian dan demikian. Maksudnya dipujilah ya penduduk negeri-negeri tersebut. Padahal mereka adalah apa? Musyrikun. Maksudnya bahwa Syekh Muhammad bin Abdul Wahab menilai ucapan mereka, kami nggak bisa ikut dengan kamu karena apa? Karena kami harus hidup. Ya, ucapan mereka, ya, bahwa kami nggak sanggup untuk menampakkan tauhid karena kami ada jagang, ada harus jualan, ada harus ya begawe, ya, kalau kata orang sekarang. Ini sebenarnya nifak aja mereka ucap. Ya, karena sungguhnya yang terjadi adalah bahwa mereka itu menilai ahlu tauhid sesat. Yang benar adalah siapa? Pelaku kesyirikan. Dan ini adalah ucapan imam mereka sendiri yaitu Sulaiman bin Abdullah. وإذا كان يريد التعاطم إليهم ويصفهم بأنهم خير أمة أخرجت للناس فكيف أيضا يصفهم بالشرك ومخالطتهم للحاجة Kemudian di sini beliau tabrakkan ucapan mereka ya dengan ucapan mereka yang lainnya. Kata Syekh rahimahullah, apabila maksud dari ucapannya ya Sulaiman ini, baini wa bainakum ahlu hadil aqtar, antara kami dan kalian ada penengah. Siapa? Penduduk negeri ini, mereka mayoritas. Ya. Dan mereka adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan kepada manusia. Sedangkan mereka ini sebenarnya siapa? Musyrikun. Kalau yang dimaukan oleh Sulaiman dengan ucapannya ini adalah bertahkim kepada mayoritas umat bahwa mereka lah ukuran kebenaran. Wa yasifum bi annahum khairu ummah dan menyebut bahwa mereka ini adalah sebaik-baik umat yang pernah dikeluarkan untuk segenap manusia. Fakaifa aidan yasifuhum bisyirk? Lantas bagaimana juga bersama dengan itu mereka sifati orang-orang itu ya sebagai pelaku kesyirikan. Wa mukhalatatuhum lil hajah dan bahwasanya mereka bergaul dengan orang-orang itu hanya karena ada kebutuhan untuk apa? dagang. Ini kan tabrakan namanya. Betul? Ya. Paham ya maksudnya ya? Satu sisi mereka katakan hum khairu adil umma ukhrijat linnas, sebaik-baik umat yang pernah dikeluarkan kepada manusia. Ya, bahwa mereka adalah hakim penengah antara perselisihan kami dengan kalian. Ya. Tapi bersama dengan itu mereka mengucapkan di tempat yang lain apa? Ya. Kami nggak sanggup untuk menampakkan tauhid karena kami harus dagang, kami harus jualan, kami harus pegawai. Ini kan perkataan yang harus mutadharib, yang saling bertabrakan dan saling berseberangan. Wa ma'ahsanu qawli asdaqil qailin. Dan alangkah indah apa yang diucapkan oleh Allah sebaik-baik ya yang memiliki ucapan yang paling benar. Was-samaa'i dzatil hubuq. Innakum lafi qaulin mukhtalif. Yu'faku anhu man ufik. Sungguh demi langit yang memiliki jalan-jalan. Sesungguhnya kalian benar-benar berada dalam ucapan yang saling bertabrakan. Ya. Dibantah dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Yufaku anhu man ufik dipalingkan dari jalan kebenaran ini orang-orang yang dipalingkan. Bal kadzdzabu bil haqqi lamma ja'u fa fi amrin marij. Bahkan mereka mendustakan al-haq ketika datang kepada mereka al-haq itu. Dan mereka dalam kondisi yang berselisih. Ya, kadang-kadang beralasan kami nggak sanggup ikut. Kenapa? Karena kami pegawai. Ada lagi yang bilang, ya itu kan di Saudi, ya di sini beda. Ini ucapan ya ikhwan. Ya, madmunu kufur, intinya kufur. Ya. Berarti ya, konsekuensinya bahwa Al-Qur'an itu ya pelaksanaannya kondisional. Ya. Ini mirip dengan ucapan orang-orang liberal yang <clears throat> mengatakan bahwa Al-Quran sudah tidak lagi relevan. Cuman mereka mengatakannya, ya kalau orang liberal mengat, ya relevansinya terkait dengan zaman, mereka relevansinya terkait dengan tempat. Bedanya dengan ucapan orang-orang liberal. <clears throat> Beda Saudi, negara itu orangnya lebih jahil lagi, subhanallah. Ya, ini dolalun mubin. Farahimallahu amran imra'an nazara fi nafsihi maka semoga Allah merahmati seseorang yang dia melihat kepada dirinya wa tafakkara fi ma jaa bihi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam min indillah dan menggunakan akalnya mentadaburi apa yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Dia pikirkan apa yang diembankan oleh Allah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bimu'adati man asyraka billah dari berupa ajaran memusuhi orang-orang yang menyekutukan Allah min qaribin au ba'id, baik dia orang dekat atau orang jauh. Wa takfirihim dan mengkafirkan mereka wa qitalihim dan memerangi mereka hatta yakuna ad-dinu kulluhu lillah sampai agama ini seluruhnya hanya menjadi milik Allah Subhanahu wa alima ma hakama bihi Muhammad dan dia mengetahui apa yang telah diputuskan oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam liman asyraka billahi madai Islam terhadap orang-orang yang menyekutukan Allah di samping mereka mengaku sebagai muslim apa yang diputuskan oleh Muhammad terhadap mereka wa ma hakama fi dzalika al ar rasyidun Begitu juga apa yang diputuskan berkenaan dengan kasus yang sama oleh para khulafaur rasyidun seperti Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dan selainnya lamma harraqahum min nar ketika Ali membakar mereka dengan api. Siapa mereka? Sabaiyah. Ya. Apa yang oleh Sabaiyah? Dia bilang, "Ya anta ilah." Ya, Ali ilah. Ya. Eh, Istighfar, apa bedanya dengan orang yang orang Syiah mengatakan Ali ilah dengan orang-orang yang mengatakan wali ilah. Walaupun tidak dia ucapkan, namun dia berikan kepadanya apa? ibadah. Sawaun misal Wa bin nar. Sehingga Ali pun membakar mereka dengan api. Ma'anna ghairihim min ahli al-awthan padahal selain mereka dari orang kafir asli ya ahli ausan penyembah berhala alladzina lam yadkhulu fil Islam yang belum masuk Islam sama sekali la yuqtaluna bit tahrir mereka aja enggak sampai dibunuh dengan cara dibakar Dan dengan orang yang ya mengaku muslim namun menganggap selain Allah itu ilah menganggap Ali ilah ya dibakar oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu wallahu muwaffiq semoga Allah merahmati orang-orang yang memikirkan hal ini نعم والله تعالى أعلى وأعلم insyaallah ya, cukup apa yang kita kaji di pagi hari ini. Tinggal dikit lagi nih ya. Masih dikit atau masih banyak, Pak? Sepertiga lagi. Ya, insyaallah. Mulai istiqomah ya. Terima kasih.